Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Manzumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimatullah alaih. Halaman 316. Pantun ini mirip dengan pantun yang sudah antum hafal dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah. barakallahu fikum. Pantun yang ke-83 ini mirip dengan pantun yang sudah antum hafal dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah. Apa kata beliau di sini? Wa syartu was-sulhu idza mahallala muharraman aw 'aksuhu lan yuqbala. Syarat dan perdamaian apabila fungsinya untuk menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal enggak diterima. Tidak apa? Tidak diterima. Pantun yang ada dalam kuatul fikihnya apa? Antum. Ayo. Ah, ini men nge, ngecek masih ingatnya antum? Tutupnya mana? Antum. Antum ingat ya Abdurrahman? Antum. Apa? Pantunnya? Artinya? Arti ini. Artinya dan setiap syarat dan perdamaian apabila dua-duanya syarat dan perdamaian tersebut fungsinya adalah untuk menghalalkan perkara yang haram wa aksuh atau untuk Sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, lanjut bala enggak diterima. Hawa. Ya kalau ingat, jangan lihat tapi ya. <laughs> ingat enggak? Antum ingat enggak antum Ibrahim? Wa kullu syartin Ayo antum ingat ya? Antum ingat sudah? Antum? Belum ingat juga? Wa kullu syartin lazimun lil aqidi. Terus apa? Fil bai'i wa nikahi wal maqasidi illa aywa illa syurutan illa syurutan halat muharrama au aksu au aksuhu fa batilatun alama. Sudah kata lewat semuanya ya. Itu mirip dengan ini. Illa syurutan illa syurutan halalat muharrama Au aksuhu fa batillatul fa'lama. Itu syahidnya. Jadi kalau setiap syarat fungsinya adalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, enggak diterima. Qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah kata beliau manya mazaidah. Kama qala rajiz marjiz zaidah idama. Yang sering antum hafal itu pantunnya, cuman disini sini pakai taliban, sebagian pakai fatan. Ya taliban khut faidah, ma bada idza zaidah. Itu yang antum hafal itu ya. Ternyata disebutkan di sini faedahnya oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah juga beliau menyebutkan dalam syarah Jurumiyah mengenai ma kalau jatuh setelah idah itu zaidah mannya Ya fatan khud faedah ma ba'da ida zaidah. Kalau sini ya taliban khud faedah ma ba'da ida zaidah. Wahai seorang pelajar, ambillah suatu faedah. Ma kalau jatuh setelah idah itu mannya zaidah. Paham ya? mannya zaidah. Jadi Idza mahalala takdirnya idza halala. Wa min dzalika qaulu ta'ala termasuk ma itu zaidah adalah firman Allah taala kalau dalam Al-Qur'an dikatakan apa kemarin silatun wa tauqidun wa illa lafaz tersebut kalau selain Al-Qur'an dikatakan zaidah. Kita lihat sini. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Di situ syahidnya mana? Idza ma. Manya itu kalau dalam selain Al-Qur'an dikatakan zaidah. Tapi kalau dalam Al-Qur'an dikatakan apa kemarin? Silatun wa tauqidun. Naam. Ai wa idza ghadibu. Ya kan? Manya seakan-akan enggak diartikan di situ. Wa qaulu ta'ala hatta idza ma za'uha. idza ma za'uha. Manya jatuh setelah idza. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun syahidnya ay hatta idza za'uha. Maknanya zaidah. Ngartikannya bagaimana? Ya maknanya enggak usah diartikan. Zaidah itu kalau dalam pengertian wujuduha ka'adamiha. Wujudnya bagaikan enggak adanya namanya zaidah. Wujudnya bagaikan enggak adanya namanya apa? Zaidah. Kita lihat lagi. Qauluhu lan yuqbala khabar qauluhu wa syartu wa sulh. Ucapan lan yuqbala ini khabar untuk ucapan beliau wa syartu wa Syarat wasulh perdamaian enggak terima dua-duanya. Wa jawabu idza mahdhuf Jawaban untuk idza jawabannya mahdzuf. Dalla alaihi ma dzukir fi qauli lan yuqbala. Yang ditunjukkan atas jawaban tersebut yang dibuang tadi itu yang disebutkan dalam ucapan beliau lan yuqbala. Wa qila inna syarta fi misli hadzal tarkib la yahtaj ila jawab. Sebagian mereka ada mengatakan kalau syarat bentuknya seperti susunan seperti ini, kalau ada syartinya di situ, bentuknya susunannya seperti ini, enggak butuh jawaban. Paham ya? Nah, enggak butuh apa? Enggak butuh jawaban, tapi nah di situ apa dibutuhkan untuk pengkabaran. Ya, biar tahu orang. Syarat perdamaian kalau fungsinya apa tadi? Untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka tidak terima. Illa syurutan halalat muharrama au aksuhu fabatilatun fa'lama. Kecuali syarat-syarat yang apa? Na barakallahu fikum untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau sebaliknya maka batil syarat tersebut. Faham ya? Sudah dilewati dalam apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah karya As-Sa'di rahmatullahi alaih. Kita lihat sini, wal ma'na anna syarta bainal muta'aqidain zaizun wa nafidun wa maqbulun. Maknanya bahwasanya syarat itu yang diletakkan antara dua orang yang melakukan transaksi itu boleh-boleh saja dilaksanakan, diterima. Ayu syartin kana illa syarat apapun kecuali ma'ahalna haraman au harrama halalan kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal wa dalilu dzalika qawlu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah tunaikanlah transaksi-transaksi sempurnakanlah transaksi-transaksi namanya ya mau transaksi jual beli, akad nikah atau yang semisalnya hukum asalnya disempurnakan. Wal amru bil wafa bil akad dan perintah untuk menyempurnakan, menunaikan transaksi di sini yasmal al wafa bi aslihi wa wasfih. Mencakup apa? Menunaikan, menyempurnakan zat perbuatan itu sendiri atau sifatnya. Paham ya? Naam. Wa wasfuhu hiya asyurut allati fihi Sifat di sini maksudnya adalah syarat-syarat yang disyaratkan di dalamnya fayajibu al-wafa biha maka wajib memenuhi syarat-syarat tersebut. Kalau syaratnya apa tadi? Tidak berseberangan dengan syariat. Faham maksudnya? Contohnya dia punya mobil, punya motor Jupiter Z. Contohnya motornya bandel, paham ya? dijual sama temannya. Temannya kepengin, tak beli boleh enggak ini kata si B. Si A punya motor Jupiter Z, si B tertarik gitu loh. Paham ya? Tak beli boleh enggak? Boleh kalau sembilan setengah katanya. Boleh kalau sembilan setengah bukan promo ya, bukan promosi ya. Boleh kalau sembilan setengah kata si A. Tapi syaratnya kata si A nanti kalau antum jual jangan ke orang lain. Jual ke anak lagi karena eman-eman sebenarnya yang mau dijual. Paham ya? Soalnya semuanya baru gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum semuanya baru, sudah diserviskan, olinya juga baru, kemudian tarikannya juga lumayan, paham ya? Jadi A ini mau menjual sama si B itu eman-eman. Si A syaratkan, mensyaratkan tak jual ke antum, enggak usah sembilan setengah, delapan saja enggak masalah, tapi nanti kalau jual dan ke orang lain. Syarat atau bukan ini? Syarat. Ini boleh enggak masalah. Kenapa kok diperbolehkan? Karena dia mungkin merasa barang itu barang berharga gitu loh, sehingga kalau dijual ke orang lain dia enggak mau. Dia mensyaratkan kepada si B tadi kalau antum mau jual jual ke anak lagi, tak beli nanti. Kata si A itu, Paham belum? Ini boleh, nanti totalnya ada. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala dalil sudah kita baca tadi ya kata beliau di sini barakallahu fikum wa qala alaihi salatu wassalam al muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman wa harrama halalan masyaallah. Kaum muslimin itu berada di atas syarat-syarat mereka kecuali syarat yang apa? Yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal disebutkan dalam hadis yang jangan antum lewati juga, ya kan? Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil walau mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya batil walaupun 100 syarat. Kalau syarat tadi itu diperbolehkan ya enggak masalah karena tidak merugikan kedua belah pihak. nah Kita lihat lagi. Fa idza ba'a syakhsun 'abdan 'ala insan. Kalau ada orang menjual budak kepada orang lain, Wakala kemudian penjual tadi mensyaratkan astar itu alaik Allah tangkul milkahu li ahadin. Aku mensyaratkan kepadamu tapi hendaknya kamu tidak memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Paham belum? Kepada orang lain. La bibayin wala hibah. Tidak dijual, tidak dihadiahkan. Paham belum? Jadi si A punya budak, dijual kepada si B. Ingat-ingat ya, ini contohnya penting ya. Kemudian si A mensyaratkan si B Eh, antum kalau mau beli budak ini tak syaratkan jangan budak ini kepemilikannya dipindah ke orang lain. Baik dengan antum jual atau dengan hadiahkan jangan. Kalau antum mau jual atau hadiahkan kembali ke Ana, Paham ya? Kembali kepada si A tadi itu. Karena si A menurut si A itu budak ini Masya Allah loh, kuat. Kemudian dia itu ngambar, bawa barang pun eh, kuat lah. Ini, ini budaknya sudah terlatih itu istilahnya ya. Nah barakallahu Kita lihat sini. Wawafak sepakat sudah. Fahal yalzam asyarat aw la Sekarang syarat ini wajib ditaati, wajib dilaksanakan atau tidak? Nakul yasihu syarat. Syaratnya sah. Walaysa fi mahdur gak ada sesuatu yang membahayakan di sini. Tidak ada sesuatu yang dilarang di sini. Li'anal bai'a qad yakunu lahu gharadun fi hadha syarat. Dikarenakan penjual tersebut mungkin saja punya tujuan. Dengan syarat ini apa tujuannya? Tujuannya kalau seandainya mau dijual itu mau dibeli lagi gitu loh. Karena dia merasa eman-eman sebenarnya menjual budak tadi itu karena budaknya itu kekuatannya melebihi motor itu loh. Amlum ya. Nah, kalau bawa barang-barang itu banyak bisa tapi motor kan cuma sedikit misalkan. Paham ya? Jadi eman-eman sebenarnya. Kita lihat sini. Wa dzalika 'anil 'abda 'indahu khalin fi nafsihi wa yuhibbuh. Nah, dikarenakan apa? Budak tersebut eh, di sisi penjual tadi sebenarnya mahal gitu loh. Mahal secara zat budak tersebut dan dia cinta, senang dengan budak tadi itu. Disuruh juga nurut, bawa barang sebanyak apapun kuat, paham ya? Nah, barakallahu fikum kemudian makannya pun juga enggak terlalu banyak. Paham ya? Intinya tuh menyenangkanlah budak tersebut, paham ya? Sehingga eman-eman ketika jual kepada si B tadi itu. Walau la anal mustari sahib, nam sahibun lah wa ghalin alaih, ma ba'ahu alaih. Dan kalau seandainya pembeli tadi itu bukan karena teman dia, paham ya? Dan kalau seandainya pembeli tadi taruhlah kalau seandainya bukan karena teman dia dan dia merasa apa teman sejati atau teman yang berharga misalnya dia nggak nggak akan menjual ke si B si A ini kenapa kok menjual kepada si B alhamdulillah kenapa kira-kira karena kasihan dan juga karena teman dekatnya si B ini paham ya sehingga teman sejatinya teman dekatnya sehingga ketika dia beli dia ngasih teman mensyaratkan Fayaqulu lahu astaritu 'alaik allan taqul milku milkahu la bi bai'in wala hibah. Allah. Aku bersyaratkan kepadamu agar tidak memindahkan kepemilikan tersebut, masih budak tadi itu, tidak dengan dijual, tidak pula dengan dihadiahkan. Nah, tidak dijual, tidak pula dengan apa diberikan hibah. Fa idza qala na'am, apabila dia mengatakan iya siap, lazim syarat. Syaratnya berarti wajib ditunaikan. Wa harrama 'al mustari an yanqula milkahu ila khairihi maka haram bagi pembeli untuk memindahkan kepemilikannya kepada orang lain li'annahu sama bihi karena dia sudah apa? Nah, berpegang teguh dengan syarat tadi itu. Mahum salah ini? Paham salah ya? Seperti contohnya tadi itu barang yang anak sebutan ini motor Jupiter tadi ya atau motor yang lainnya atau barang yang lainnya disyaratkan gitu loh. Menjual kepada orang lain syaratnya agar nah suatu ketika dia menjual jangan ke orang lain lagi tapi kepada penjual yang pertama tadi itu. Paham maksudnya? Seperti itu terjadi enggak Abdullah seperti itu? Terkadang terjadi nggak seperti itu? Terjadi itu loh, ada itu ya. Antum punya barang yang sangat eman-eman kalau antum lepas, tapi karena teman antum yang nawar, yang beli antum kasihkan, tapi antum syaratkan, nanti kalau jual barang ini jangan ke orang lainnya, tak beli lagi karena sebenarnya eman sebenarnya, teman karena antum teman sejati, teman akrab kami, tak belikan. Paham belum? Itu nggak masalah. Wa idza ba'ahu darahu, kalau seandainya dia menjual rumahnya, wastarata alaih, kemudian dia mensyaratkan an yaskunaha limuddah sanah limuddah sanah jaza. Dia mensyaratkan untuk apa? Mensyaratkan meninggali tempat tersebut selama setahun. Contohnya gini, si A punya rumah. Si B membeli rumah si A. Si A mensyaratkan, rumah ini tak jual ke antum mau beli enggak antum? Berapa harganya, Pak? katanya. Harganya karena mewah, mepet sawah. Nah, barakallahu fikum Dijual harganya nggak usah nggak usah mahal-mahal 100 juta saja. Tapi syaratnya anak tinggal selama setahun gitu loh. Paham belum? Si A menjual rumah mewah tadi itu, apa mewah tadi? Mepet sawah, paham ya? Menjual rumah mewah tadi dengan harga berapa? 100 juta. Tapi mensyaratkan kepada si B, tapi selama setahun anak tak tinggal di situ dulu ya. Karena juga sambil mencari rumah yang lain itu loh. Kata si B siap katanya. Kata si B. Syarat ini boleh nggak seperti ini? Boleh, tapi kan harganya turun. Siap anak, siap Pak. Cuman kalau seratus ya bisa nggak dinegosiasi Pak, dinego. Karena Bapak kan tinggal setahun di situ Pak. Kata si A tadi bisa lah, tapi sedikit aja katanya. Berapa Pak? Ya kalaupun nego ya 10 juta aja. Berarti totalnya berapa bayarnya? 90 juta. Dia si pembeli dapat untung kortingan tadi itu potongan Kemudian si penjual dapat untung bisa tinggal selama selama setahun. Itu boleh. Li'anna hadha syarta nam la yahil haraman wala yuharrim halalan. Karena syarat ini tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Walin muta'aqidain fihi maslahah dan antara dua orang yang transaksi dua belah pihak ini ada manfaatnya. Bisa merasakan manfaatnya. Haitsu innal ba'i intafa'a bisukna ad-dar as masya Masyaallah. Yang pertama, pihak yang pertama pihak penjual bisa memanfaatkan tinggal di rumah tersebut selama se setahun. Wal mustari sedangkan pembeli intafa'a binuzulil saman, yaitu pembelinya mengambil manfaat dengan diturunkannya harganya. Seharusnya berapa tadi seharusnya Hasan? 100 juta karena penjualnya tinggal di situ selama setahun di korting 10 juta. Jadinya berapa bayarnya? 90 juta. Rumahnya di mana tadi? Rumah apa tadi? Rumah mewah. Naam, rumah mepet sawah. Li'anal bai'a ida syarata an yaskunaha sanah dikarenakan penjual kalau dia mensyaratkan untuk tinggal di situ selama setahun la budda an tangkus antungkis al maka dia harus mengurangi harganya ya enggak karena kan harga asalnya asalnya jualnya berapa tadi 100 juta tapi dia kan mensyaratkan tinggal berapa selama setahun otomatis dia nurunkan harga gitu loh Mami yang turunkan harga. Fa yakunu kullun ma intafa'a wa laysa fihi mahdzur. Maka masing-masing kedua belah pihak mengambil manfaat dari transaksi tersebut dan tidak ada perkara yang membahayakan atau perkara yang dilarang. Mahum soal ini? Seperti ini mungkin enggak Bang ini, Bang? Mungkin terjadi mungkin orang kan jual rumah itu kan enggak sembarangan. Mikir dulu karena kalau rumah dijual dia mau tinggal di mana gitu loh. Paham ya? Dia jual rumah mungkin dia beli tanah mau bangun di sana. Pembangunan kurang lebihnya sembilan bulan misalkan memakan ya kurang lebihnya dihitung setahun. Dia tinggal dulu setahun tadi rumah tadi. Paham ya? Mensyaratkan tadi itu nanti ketika apa? Setahun selesai dia baru pindah ke rumah yang baru sudah selesai pembangunannya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi, perhatikan, waqad qad ja'at sunnah bimithli hadha syarat. Masyaallah. Dan sungguh telah datang dalam sunnah dengan semisal syarat ini. Fa inna Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma ba'ala nabi jamalan lahu fi asna'is safar masyaallah. Saat itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menjual di pertengahan safar beliau menjual ontanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mensyaratkan itu Jabir bin Abdullah. Apa syaratnya kita lihat? Washtarata 'ala nabi an yahmilahu ay yahmil al-jamal Jabiran ila al-Madinah. Jabir mensyaratkan kepada Rasulullah agar apa? Ontanya membawa Jabir ke Madinah atau Jabir yang membawa ontanya? Onta membawa Jabir ke Madinah atau Jabir membawa ontanya ke Madinah? Yang bawa ontanya ke Madinah Jabir atau Jabir membawa ontanya ke Madinah? Atau ontanya membawa Jabir ke Madinah? Hah? Ontanya, Jabirnya di atas ontanya itu loh, mensyaratkan itu. Fakabilan Nabi SAW dari syarta. Kemudian Rasulullah menerima syarat tersebut. dan bihi dan berpegang teguh dengan syarat tadi. Wahada syartun istibqa'u uman faafil mabi' lil ba'i' ila ila amadin ma'lum. Maka syarat ini. nabar kalau fikum. Ditetapkannya suatu manfaat pada barang yang dijual tersebut. Untuk penjualnya. Nah barakallahu fikum sampai waktu yang ditentukan. Boleh seperti itu. Faham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum itu enggak masalah. Ini bisa nggak selain rumah? Jadi contoh selain rumah bisa nggak kira-kira? Bisa. Tadi kan rumah contohnya. Ini kan dalilnya onta. Selain ini bisa nggak contoh yang lain? Banyak sekali contoh yang lain apa contohnya? Dua-duanya dapat manfaat. Kalau yang ini kan intinya syarat yang diambil. Kalau yang rumah tadi dua-duanya dapat manfaat. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain. Antum coba, contoh yang lain apa? Andalah coba. Kan ada apa contohnya? Apa Hamzah contoh yang lain? Contohnya rumah tadi itu sama-sama ambil manfaat dua-duanya. Pihak pertama juga dapat manfaat, pihak kedua dapat manfaat. Contoh yang lain apa? Apa? Motor. Motor atau motor? Apa? Motor ini ya? Motor. <laughs> Apa ya? Nah, contohnya motor misalkan. Gimana surahnya? Si A sama si B coba, coba tanya gimana contohnya? Ya, Pak? Udah antum yang nguraikan. Motor sudah dapat satu dah. Contohnya gimana contohnya? Si A sama si B. Ayo nah, bismillah. Antum, uraikan Abdurrahman, si A sama si B. Si A menjual motor kepada si B, terus Siapa? Si A mensyaratkan kepada si B untuk dia apa? Menggunakannya selama yang yang serius ini benar ini. Contohnya biar paham. Si A menjual motor kepada si B. Si A mensyaratkan si B, gimana syaratnya? Menggunakan motor selama sebulan. Paham ya? Nah, dengan harga taruhlah 7 juta. Otomatis karena dia menggunakan sebulan turun 500 ribu. Berarti tinggal 6 juta setengah itu nggak masalah. Contohnya banyak sekali cuman untuk mengungkapkan kadang berat, kadang perlu renungan itu nggak masalah. Yang jelas banyak contohnya. Kita lihat sini. Kadzalika kalau al-bai' ala mushtari alladhi lam nam lam yanqut kota saman Artinya apa? Contohnya seperti contoh seperti itu pula contohnya adalah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli yang dia belum bayar secara kontan. Ya, nah, bayarnya belum kontan, belum dibayar semuanya, dia mensyaratkan ayurhinahu an yurhinahu baitah. Mensyaratkan apa? Agar dia menggadaikan rumahnya. Lamnya Karena bayarnya belum kontan, Syaratnya seperti itu. Qala anak abi 'alaika hadhihi sayyarah bi salatin alaf. Bi Aku menjual kepada mobil ini, mobil apa ini? 30 ribu real ini, mobil apa? Contohnya mobil apa contohnya? Sebut aja contoh bebas contoh. Mobil apa contohnya? Karimun. Paham ya? Karimun yang kecil yang mini itu ya. Nah barakallahu fikum yang mudah aja, karimun yang mudah. Karimun atau karimun banyak ya, mudah. Menyebutnya akhabul kasan karimun. Ya kan? Nah, kalau fikum. Contohnya ini, aku jual kepadamu mobil dengan harga puluh ribu. Besar dengan syarat hina hinani baitak. Tapi syaratnya kamu menggadaikan rumahmu kepadaku. Paham ya? Nah, salah harus gak masalah di sini Anal asla fil amalat hil. Karena hukum asalnya dalam masalah transaksi jual beli atau yang semisalnya halal ahalallahu al-bai'a wa harrama riba wa yajibu al-wafa' bi hadha syaratan wajib memenuhi syarat ini liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud wa qad thabata 'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman li ahli perhatikan ini dan sungguh telah datang dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau dahulu pernah memberi makan kepada orang Yahudi untuk keluarga beliau. Tapi saat itu beliau apa? Dengan menggadaikan pakaian perangnya. Belum. Saat beliau di Madinah pernah apa? menggadaikan pakaian perangnya kepada orang Yahudi dalam rangka apa? Membeli makanan dari itu. Bayangkan Rasulullah. Wa mithl dzalik an yabi'a syai'an 'ala syakhsin bisaman. Contoh yang semisal itu juga. Paham ya syahidnya tadi? Hadisnya paham syahidnya? Syahidnya Rasulullah beli makanan tapi posisinya apa? Enggak bayar langsung karena posisinya saat itu mungkin enggak ada harta atau yang semisalnya enggak ada uang lah untuk bayar, tapi beliau menggadaikan. Menggadaikan pakaian perang tadi itu dengan mengambil makanan dari orang Yahudi. Wa misal dalik dan contoh yang semisal itu an yabi'a syai'an 'ala syakhsin bisaman. Yaitu seorang menjual barang ke orang lain dengan suatu harga, dipastikan harganya. syarata lil mustari syarata al mustari an yakuna muajjal an yakuna muajjalan ila muajjalan ila sanah. Dan pembelinya mensyaratkan Naam Ini yang mensyaratkan pembelinya atau menjualnya ini. pembelinya ya, pembelinya mensyaratkan bahwasanya hendaknya apa pembayarannya itu ditunda selama setahun. Paham belum? Jadi dia nggak bayar langsung. Namanya apa namanya? Namanya apa tadi jual belinya namanya ini? Kalau nggak kontan namanya antum? Kalau nggak kontan apa namanya kontan? <laughs> bahas lah bahas. Lawan kontan apa? Kredit. Paham ya? Nah, jadi dia mensyaratkan anak mau beli tapi syaratnya tolong ditunda selama setahun. Maksudnya bayarnya itu ya. Sawan kana yahil ngamduf atau wahidah baik dia itu mau selam dalam setahun dibayar sekaligus setahun gini oh, langsung dibayar semuanya aw ala duf'at atau dibayar secara apa? Nam duf'at dibayar secara apa? berangsur-angsur selama setahun. Wa ada jaizun. Ini boleh. Amlum jadi jual beli kredit itu larang dilarang atau enggak, Bang? Hukum asalnya jual beli kredit itu boleh, tapi kalau di dealer hati-hati Antum nanti ada istilah namanya denda. Denda itu haram di situ. Paham ya? Kalau jual beli kredit sama ikhwah atau sama orang yang paham. Kalau enggak paham nanti riba. Paham ya? Kalau kontan 10 juta, tapi kalau kredit 12 juta, dibayar dalam waktu 3 tahun, antum angsur pun tetap 13 juta. 12 juta, antum kontan ketika di akhir tahun tetap 12 juta. Enggak ada uang denda. Bapak terlambat bayarnya, Pak. Denda, Pak. Ini kan riba. Riba lain denda lain katanya. Kita katakan sama, cuman beda ungkapan. Paham ya? Jadi kredit itu sepakati. Kasur, busa. Paham ya? Sleeping bag misalkan. Keliru atau enggak ngucapkannya? Ya? Keliru kan? Ewa, enggak masalah. Yang penting nah paham ya. Ayo kalau fikum. Nah, kasur. Nah, tadi itu kasur misalkan harganya kalau kontan 1 juta, kalau kredit 1 juta 500 dibayar dalam waktu kapan? kata si pembeli anak bayarnya tolonglah Pak dikasih waktu selama setahun satu juta berapa? setengah berarti kan kredit dalam akhir tahun tersebut dia bayar kontan langsung nih satu juta setengah boleh atau dalam tahapan selama setahun tersebut diangsur-angsur nggak masalah tapi jumlahnya berapa? satu juta berapa tadi? 500 kalau terlambat bayar didenda atau tidak? tidak denda itu yang syar'i Ingat-ingat ya, jadi jangan antum jangan mengharamkan karena ada orang yang enggak paham jual beli kredit haram harus kontan itu enggak benar. Paham ya? Yang harus kontan itu kalau jual beli emas. Yang ada ribanya harus kontan, Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak boleh dikredit kalau emas karena emas naik turun harganya. Paham ya? Dan berbeda-beda. Naam. Kita lihat sini biar tambah jelas. Naam barakallahu fikum bahwa dakhilan fi qouli ta'ala yang mana hal tersebut apa? diperbolehkan walas zimunun harus sesuai dengan syarat tadi itu itu masuk juga dalam firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu sebenarnya hutang sebenarnya masuk dalam jenis hutang orang kredit itu ya kan kredit kan masuk dalam jenis hutang karena bayarnya nanti kan bayarnya ya enggak mirip cuman kalau hutang langsungan kalau ini bentuknya jual beli kredit paham ya seperti itu wahai orang yang beriman apabila kalian berhutang maka tulislah 6 eh, ketika berhutang pada sampai pada waktu-waktu yang tertentukan ditulis biar apa? Biar ketahuan berapa jumlah hutangnya dan berapa jumlah transaksi yang dia laksanakan. Wal khulasatu annal asla fil syurut as-sihah wal luzum illa ma khalafa syara'. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya bahwasannya na barakallahu fikum hukum asal syarat-syarat yang ada itu sahih dan harus ditunaikan kecuali yang berseberangan dengan apa? syariat. Mahum salani kesimpulannya handalah Ewa, eh, penting sekali untuk dipahami jangan sampai ada yang gagal paham. Yang berikutnya sholat taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.